Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga bisa dapat hadir pada malam hari ini. Semoga malam ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan sholat setelah pulang dari daurah ini. Insya Allah saat lagi kita akan memulai daurah bersama Ustadz kita Ustadz Dezuli LC sebagaimana telah dijadwalkan. Uh, tema malam ini berjudul akhlakku menyelamatkannya. Sebagaimana seperti biasanya daurah kita bagi menjadi dua sesi yaitu sesi pertama sesi materi yang akan berakhir nanti insya Allah pukul 9.30 lalu dilanjutkan sesi kedua sesi tanya jawab sampai pukul 10 uh, eh, dihimbau kepada bapak-bapak agar lebih maju lagi pak ya karena kayak ini insya Allah malamnya akan ramai uh, eh, okay. Ya, sukron. Uh, eh, yang kedua, agar yang membawa handphone atau gadget agar disilentkan uh, untuk ketertibannya dan kita juga bisa lebih khusyuk mendengarkan materi dari Ustadz. Yang ketiga seperti biasa yang membawa anak-anak agar dijaga anak-anaknya terutama yang di dalam auditorium agar tidak mengganggu rekan-rekan lainnya yang sedang mengikuti doroh. Baik, itu aja mungkin dari Ana. Eh, selanjutnya Anda berikan kepada Ustaz Tafadol Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ayo ikhwah bahwa nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jal menciptakan kita di dunia dengan tujuan ibadah. Karena Allah Azza wa Jal menginginkan nikmat dunia bukan menjadi sebab kita kehilangan nikmat akhirat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, "Ij'al ladzati dunya musilatan ila ladzatil akhirah." Jadikan kelezatan duniamu menjadi penyambung kelezatan akhirat. Jadi kita boleh kaya. Kita boleh memiliki dunia. Tapi dunia yang membuat kita semakin beribadah kepada Allah. Maka dunia yang membuat kita semakin beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Itulah dunia yang akan yang merupakan surga dunia. Perpaduan antara ibadah dengan dunia. Itulah surga dunia. Karena ketenangan hati tidak akan pernah didapat melalui dunia. Ketentraman batin hanya didapat melalui ibadah kepada Allah. Jalla wa'ala. Ayuhal ikhutul kiram rahimullah. Ketika dunia ketika dunia membuat kita tidak beribadah kepada Allah Justru itu adalah fitnah. Berkata seorang ulama salaf Abu Hatim rahimahullah, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu pada hakikatnya adalah bala. Yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla tidak pernah memuji dunia. Sebut satu ayat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut dan hadirkan satu hadis yang sahih. Pernahkah Allah dan Rasulnya memuji dunia? Kalau Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia. Sedangkan Allah Azza wa Jal adalah Ar-Rahim adalah Al-Khabir yang maha mengetahui apa yang terbaik dan yang terburuk bagi hambanya Dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita karena dia adalah rahim kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dunia hanya kepada orang mukmin, bahkan Allah hanya memberikan bahkan Allah akan memberikan dunia kepada mukmin dan kafir. Karena ayo ikhwah, dunia bukan bukti kecintaan Allah Azza wajalla Allah Jalla wa ala jika mencintai hambanya Allah akan memberinya hidayah. Allah akan memberikan kepadanya hidayah karena hanya hidayahlah yang membahagiakan hati. Hanya hidayah yang baikkan hati. Apa itu hidayah? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal itulah ibadah. Makanya Allah Jalla wa'ala menyuruh kita selalu meminta hidayah. Ihdina surat mustaqim. Sirata alladhina anamta alihim. Ghairil maghdubi alihim abdal. Beri kami hidayah. Beri kami petunjuk. Di jalan orang-orang yang telah engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa nabiin, was, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berhasil memadukan antara ilmu dan amal. Itulah ibadah. Makanya ayo walihwa. dunia kita jangan membiarkan kita semakin tidak mengenal Allah. Dunia kita jangan membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin tidak mengenal Allah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia kita adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwatul kiram. Rahimani rahimakumullah. Untuk itu ayo ikhwah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup manusia di dunia adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukur kata Syekhul Islam ibadah gaya, Wasabru ibadah wasilah. Syukur itu ibadah tujuan. Jadi kita sholat, zakat, puasa, haji, doa, sedekah, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa syukur adalah ibadah tujuan. Ketika beliau diprotes oleh Aisyah. Setelah Aisyah mendapati Rasulullah SAW kakinya bengkak. Karena seringnya beliau tahajud dan lamanya beliau bertahajud. Sampai Aisyah mengatakan, Lima fa'al tahala. waqad ghafarallahu lakama taqad min Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan? Kenapa engkau menyengsarakan dirimu ya Rasulullah? Kenapa engkau menyiksa dirimu? Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu? Lalu Rasulullah mengatakan, dalam konteks menjelaskan bahwa syukur ibadah tujuan. Afala kuna abdan syakura. Jadi saya tahajud. Saya beramal A, B, C. Agar saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ayo ikhutul kiram rahimullah. Allah tidak minta apapun. Allah tidak meminta apapun dari kita Allah tidak menuntut apapun dari kita. Yang Allah minta adalah kita hanya pandai bersyukur. Ayuhal ikhtul kiram rahimullah. Kita bersyukur tidak dengan kekuatan kita. Kita bersyukur berkat rahmat Allah. Berkat taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang bodoh. Kita ini adalah makhluk yang syarat dengan kedoliman. Wa kanal insan wabaluman jahula. Jadi yang membuat kita bersyukur Allah. Tapi itu yang Allah inginkan dari kita. Apa yang membuat kita bersyukur? Selalu diberikan rahmat oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kita bisa selalu bersyukur. Padahal kita ini bodoh, padahal kita ini lemah. Padahal kita ini adalah orang-orang yang banyak berbuat balim. Yang menjaga kita, yang membuat kita senantiasa berada dalam ibadah syukur. Dua, ikhlas dan mutabah. Selalu ikhlas dan beramal. Makanya sahabat Rasulullah, lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kenapa mereka adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah? Karena ikhlas mereka yang luar biasa. Jadi kita bisa bersyukur bukan karena lingkungan kita yang baik, bukan karena orang tua kita yang kuat agamanya. Karena hidayah hati Allah yang menentukan. Tapi kita bisa bersyukur kepada Allah karena sebab yang kita lakukan ikhlas dan selalu mengikuti tuntunan Rasul saw. Jadi inilah pondasi syukur ayu alikhwah. Jadi siapakah orang yang dianggap bersyukur? Mereka yang selalu ikhlas dalam beramal dan selalu mengikuti tuntunan Rasul saw. Makanya sahabat Rasulullah adalah orang yang paling benci terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena perkara-perkara perkara-perkara yang baru dalam agama akan menghancurkan ibadah syukur. Karena ria, sum'ah, ujub dan semua yang bertolak belakang dengan ikhlas akan menghancurkan ibadah syukur. Kita ini siapa? Kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat kita bisa menjemput rahmat Allah yang membuat kita bisa mengundang rahmat Allah adalah ikhlas kita dan itibak kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, walikhwah, ya isilah seluruh umur kita, hidup kita untuk ikhlas dan selalu mengikuti tuntunan Rasul dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo walikhwah. Ya Pada malam yang yang sangat berbahagia di pertemuan yang sangat berkesan ini bagi saya di majelis yang insya Allah Allah Jalla ala memberkahinya kita akan bersama-sama membahas dan mengangkat tema akhlakmu menyelamatkanku akhlak seorang dai akan menyelamatkan banyak sekali manusia dari siksa api neraka. Menyelamatkan mereka dari adab dunia dan adab akhirat. Akhlak. Kita akan bahas apa itu akhlak. Apa manfaat akhlak. Dan semua yang berkaitan dengan tema itu. Baik, ayo ikhwah. yang wajib kita pahami bahwa akhlak dapat menyelamatkan manusia. Akhlak yang baik dapat menyelamatkan manusia. Kata ulama itu memiliki dua pemahaman. Melahirkan dua makna. Makna yang pertama, akhlak yang baik dapat mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kita ditolong oleh Allah Azza wa Jal, ditolong, diberi pertolongan oleh Allah bukan karena bukan karena kelebihan dan kehebatan diri kita. Tapi karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang dicintai Allah adalah akhlak. Akhlak. Jadi akhlak yang baik ayuhal ikhwah minal asbabil jali bali mahabbatillah. Salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamnya dan dan dia adalah hadis yang hasan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabun nasi ilallah, ahabun nasi ilallah, atau au ahabul ibadi ilallah, ahsanukum khulqa." Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik yang paling baik, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Berkata Syekh Salim Al-Hilali, hafidahullah ta'ala, Hadis itu memberikan pelajaran bahwa akhlak kita yang baik itu membuat kita selalu ditolong Allah. Ditolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus punya pemahaman yang sesuai dengan dalil. Jangan hanya kita berpikir bahwa yang menolong kita adalah karena kekuatan kita atau banyak kita miliki masa atau kita punya yang membeking kita. Tidak, Allah menolong kita karena akhlak kita. Karena ketika kita berakhlak, maka Allah akan siap selalu melindungi kita. Yang menguatkan hal tersebut, hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Rasulullah SAW setelah beliau pulang dari kuahira? Lalu beliau menggigil ketakutan. Kemudian beliau sampai di rumah dan dibukakan pintu oleh Khadijah. Kemudian beliau langsung mengucapkan salam kemudian masuk dan tanpa banyak bicara lalu Khadijah langsung menyediakan tempat tidur untuk segera beliau istirahat. Kemudian Rasul mengatakan zamilu zamiluni selimuti aku selimuti aku lalu beliau diselimuti. Setelah beliau kembali normal sudah tidak lagi menggigil dan merasakan ketakutan luar biasa. Akhirnya baru Rasulullah SAW bicara. Khadijah tidak akan pernah bisa berani bicara sebelum suaminya bicara. Itulah istri yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini la aksha ala nafsi. Lokot ja'ani namusul akbar. Saya telah didatangi oleh makhluk yang sangat besar. Saya telah didatangi oleh makhluk yang sangat besar. Dan saya takut terhadap diri saya. Saya khawatir ada sesuatu yang akan membahayakan diri saya. Lihat, perhatikan. Inilah akhsya'ala nafsi. Saya takut ada sesuatu yang akan membahayakan diri saya. Karena beliau tahu bahwa beliau akan diberi, telah diberi amanat untuk berdakwah. Karena beliau sadar bahwa beliau telah diberi amanat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi yang berdakwah. Apa kata Khadijah? Ketika beliau takut akan mengalami sesuatu yang membahayakan beliau, apa kata beliau? Kata Khadijah, "Kalla. La wallah la yukhsikallah abada." Demi Allah, Allah tidak akan pernah mencampakkan dirimu. Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Kenapa Khadijah yakin? Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan pernah mencampakkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? li'annaka tasilur rahim. Li'annaka tasilur rahim. Wa taksibul makdum. Wa taksibu wa taksibul ma'dum. Wa tuqri'u dhaif. Wa tuqri'u dhaif. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena engkau adalah orang innaka latasilur rahim. Wa tasduqul hadith. Wa taksibul ma'dum. Wa tuqri'u dhaif wa tu'idu ala na'ibil haq. Karena engkau ini adalah orang yang apa? Pandai bersilaturahim. Lihat akhlak. Kenapa Khadijah mengkaitkan antara keselamatan yang Allah berikan kepada Rasul, pertolongan yang Allah berikan, pelindungan yang Allah berikan kepada Rasul dengan akhlak? Karena engkau adalah orang baik. Engkau adalah orang yang pandai bersilaturahim. Banyak menolong orang-orang yang susah. Banyak menolong orang-orang yang susah. Dan selalu menjamu tamu. Engkau adalah orang yang jujur. Selalu berjujur dengan perkataan dan perbuatanmu. Dan kau selalu membela orang-orang yang benar. Lihat, Khadijah mengkaitkan akhlak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman yang pertama bahwa akhlakmu menyelamatkanku bahwa akhlak ayyuhal ikhwah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa akhlak yang baik akhlak yang baik itu ayyuhal ikhwatul kiram sesuatu yang dapat menyentuh hati. Manusia tidak butuh ilmu kita. Manusia tidak akan pernah melihat ilmu kita. Manusia tidak akan pernah melihat nilai kita. Manusia tidak akan pernah melihat penampilan kita. Yang pertama kali mereka terima dari kita. Yang pertama kali mereka. Mereka sambut dari kita adalah akhlak kita. Akhlak. Jangan bicara kalau Allah, kalau Rasul. Kalau kita belum bisa memikat hati mereka. Akhlak. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan keluarga kita sekalipun. Siapapun itu. Kalau kita belum mengedepankan akhlak. Akhlak. Karena akhlak ayual ikhwah. Sebab terbesar yang dapat memikat hati manusia. Dengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dikatakan Imam Bazar dan Abu Ya'la dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang sampai sanatnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq dari Abu Hurairah di mana dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian tidak akan pernah bisa memikat hati manusia, membuat mereka tertarik kepadamu dengan dengan hartamu. Jadi yang membuat manusia cinta kepada kita karena dunia kita itu cinta yang semu. Kalian tidak akan pernah bisa memikat hati manusia dengan hartamu, dengan duniamu. Akan tetapi yang memikat hati mereka yang membuat mereka mencintaimu dengan kecintaan yang yang hakiki adalah karena murah senyumanmu, murah senyum, bastul wajah dan akhlak yang baik. Jadi ibda bil akhuluk ya khi. Mulai dari akhlak, akhlak. Alimah Imam Hasan Basri Allah belum mengomentari hadis ini. Kata beliau, hadis ini memberi pelajaran penting. Lalu beliau berkata, "Idzin nas bifi'li wa la biqaulik." Oleh karenanya kata beliau, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian tidak bisa memikat hati manusia, kalian tidak akan pernah bisa memikat hati manusia dengan duniamu, dengan hartamu. Tapi kalian akan membuat mereka cinta dan siap untuk mendengar apa yang akan kau sampaikan kepada mereka dengan murah senyum dan akhlak yang baik. Lalu beliau mengatakan, oleh karenanya, nasihatilah manusia dengan perbuatanmu. Jangan engkau banyak menasihati mereka dengan ucapanmu. Kenapa? Karena nasihat dengan perbuatan, dengan contoh, dengan keteladanan itu lebih berkesan di hati. Lebih berkesan ayu wali kiram rahimullah. Taib. Hal lain yang perlu kita ketahui ayo ikhwatul kiram. Kaitan antara korelasi antara dakwah dengan akhlak. Mari kita perhatikan dai, seorang juru dakwah, seorang mubalik. Syekhul Islam Taimiyah Allah taala dalam jifatawa beliau mengatakan mubalik itu ada dua. al mubalik Al-muballiqu naw'an. Muballiq itu ada dua. Al-muballiq an ayatillah wal muballiq an ma'ani an ayatil Quran wal muballiq an ma'anil Quran. Ada orang yang menyampaikan lafaz Al-Quran, yaitu Qurra. Itu muballiq. Jadi kalau diundang kemana-mana baca, ya membaca Al-Quran diundang hanya untuk membaca, dia mubalik. Tapi mubalik apa? ayat Al-Quran, lafaz Al-Quran. Yang kedua, mubalik an ma'ani Al-Quran. Yang menyampaikan isi Al-Quran. Hada ha'umul ulama. Mereka lah ulama. Jadi ayu al kiram. Dakwah tidak boleh terlepas dan terpisah dari ilmu. Ilmu adalah dakwah, dakwah adalah ilmu. Jadi seorang yang tidak berilmu dia tidak boleh berdakwah. Dan seorang yang berdakwah yang menyampaikan isi Al-Quran harus memiliki ilmu. Harus memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108 Allah katakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakan inilah jalanku. Adu ilallah. Dakwah. Dakwah. Dimanapun seorang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW selalu memiliki semangat untuk berdakwah. Semangat untuk berdakwah. Siapa orang yang paling bersemangat berdakwah? Walaupun banyak badai yang, yang, meng, yang menghalangi mereka untuk berdakwah, adalah orang yang paling semangat dan paling tinggi semangat dakwanya adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alami. Banyak sekali permusuhan, caci maki, banyak sekali fitnah, tapi tetap Allah berikan semangat dakwah. Siapa yang paling tinggi semangat dakwanya? Yang Allah berikan semangat dakwah. Hendahum Muhammadul aliyah adalah orang yang mengikuti sunnah. Karena Allah katakan, "Qul hadihi sabili." Adu ilallah ala basira. Tetapi dakwah dengan ilmu. Jadi dakwah harus dengan ilmu. Tidak boleh kita berdakwah tanpa ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu tidak boleh berdakwah. Gimana? Lianna faqidul syai'a karena orang yang tidak punya apa-apa bagaimana bisa memberi apa yang dia beri? Apakah kita berdakwah kepada umat dengan retorika? Apakah kita berdakwah kepada umat dengan hikayat? dengan kisah-kisah. Selamatkan mereka dengan dalil ayu alikhwatil kiram. Selamatkan umat dengan dalil dengan kalau Allah kalau Rasul. Tinggal kita mengungkapkannya dengan ungkapan yang bisa dicerna oleh hati dan akal mereka. Sesuai dengan tingkat intelektual mereka. Itu yang pertama, bahwa dakwah harus dengan ilmu. Seorang yang berilmu wajib berdakwah, jangan dipisah. Tolong sampaikan kepada diri kita dan kepada keluarga kita, kepada siapapun. Jangan dakwah kalau nggak punya ilmu. Dari mana pelajaran itu atau pemahaman itu? Dari ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 8. Dan orang yang berilmu wajib berdakwah. Wajib berdakwah. Siapa orang yang berilmu ayu wali kiram? Orang yang berilmu Bukan orang yang hanya rajin menghadiri kajian. Karena dakwah, kalau dakwah itu ada dua. Ada yang sifatnya dakwah pribadi, dakwah fardia, ada yang sifatnya dakwah amah, dakwah yang bersifat umum, di mana dia ceramah kemana-mana. Itu dimaksud dengan dakwah yang tidak boleh juga dengan ilmu. Adapun kalau kita memiliki ilmu, lalu kita menyampaikannya, itu beda. Kalau kita ceramah kemana-mana, memberi kajian kemana-mana, harus punya ilmu. Ini yang bikin rusak dakwah. Dari mana kita tahu dia seorang yang berilmu? Kata Syekhul Islam Temia untuk mengetahui bahwa dia seorang yang berilmu, tes dia dengan dengan permasalahan yang sulit. Kalau dia bisa menjawab, bisa mengurai, bisa tahu kaidah-kaidah, kaid, kaidah-kaidah. Karena ilmu dalam Islam ada empat. Ilmu usul, Para ulama selalu mengatakan man hurimal usul, hurimal usul. Yang tidak menguasai ilmu usul, dia tidak akan pernah sampai kepada ilmu. Dia tidak akan pernah menjadi orang alim. Yang pertama, usulul Quran. Tanya kepada diri yang ceramah, apakah Anda sudah mempelajari ilmu usul tafsir? Ada nasi mansuh, mutlak muqayyad, ada mujmal, mufassal, ada ada ada ada ada insya, ada khabar, ada insya. Apakah dia paham apa itu insya? Insya perintah, al-amr. Apa itu amr? Al-amr yang wujub. Apa itu nahi? nahi yaktil fasad. tadi tahrim. Bahwa perintah itu melahirkan hukum wajib. Bahwa larangan itu melahirkan hukum haram. Banyak da'i yang nggak paham itu. Usul. Usul tafsir. Seorang tidak boleh menyampaikan tafsir kalau dia tidak belum menguasai usul tafsir. Makanya para ulama memiliki kitab usul tafsir. Usul tafsir. Syekhul Islam punya kitab usul tafsir. Syekh Abdurrahman bin Nafsa Sa'di rahmallah punya kitab Muqaddim Usul Tafsir. Demikian pula Syekh Uthaymin. dan banyak para ulama yang lain untuk membantu kita bisa bermuamal dengan Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Yang kedua, usul hadis. Usul hadis sehingga kita tahu mustalahul hadis. Harus tahu mustalah hadis. Apakah hadisnya sahih? Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini mutawatir? Apakah hadis ini adalah hadis makbul? hadis hasai, hadis hasan, hasan lidati, hasan ghairi. Supaya kita bisa tahu mana hadis yang bisa kita sampaikan kepada umat karena dia sahih. Dan mana yang tidak boleh kita sampaikan kepada umat karena dia adalah hadis yang lemah atau tertolak. Wajib seorang da'i tahu usul hadis. Wajib tahu, dia nggak tahu. Ini hadis maubo, apa itu maubo? Itu hadis yang yang tidak ada asal usulnya. Taib, kalau hadis Abu Daud, apakah semua sahih? Tidak tahu. Tidak semua hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, tidak semua diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya adalah hadis yang sahih. Jadi harus dicek, harus dicek. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang sahih secara sanad dan matan. Secara sahih adalah hadis yang sahih secara sanad dan matan. Dia harus tahu ilmu usul hadis. Kemudian apa lagi? Ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Ada usul. Ya, ada perbab, ada perkitab. Apa saja usul? Kayak tadi tadi al-amru yaqtadil wujub wa nahyu yaqtadil tahrim. Dia tahu, harus tahu. Saya pernah diajak berdebat oleh seorang ustadz yang banyak muridnya. Kata beliau, haram hukumnya haram hukumnya menjawab salam kepada orang yang disampaikan kepadanya salam, tetapi dia sedang buang air kecil. Jadi tidak boleh mengucapkan salam kalau sedang mengucapkan eh, kalau sedang buang air kecil. Saya bilang dari mana pemahaman itu tidak boleh atau haram mengucapkan salam atau menjawab salam ketika sedang buang air kecil. Misalnya kita sedang kencing di tempat berdiri, boleh nggak kencing berdiri? Laki-laki, boleh? Taib. Kemudian kita ada apa? Kita begini ya, berdirinya karena temboknya sebanyak segini se apa pundak kita. Lalu karena dikiranya kita sedang berdiri padahal lagi buang air kecil. Lalu yang lewat, "Assalamualaikum." Jawab boleh nggak? Jawab. Rasulullah SAW pernah tidak ketika beliau buang air kecil beliau disampaikan salam kepada beliau? Pernah beliau menjawab? Tidak. Setelah beliau selesai baru beliau men menjawab. Apa maknanya? Kata Ustadz itu, ini menunjukkan akan haramnya menjawab salam ketika buang kecil. Kita bilang tidak bisa. Tidak bisa kita katakan haram karena tidak ada larangannya. Ketika Rasul tidak menjawab, itu bukan larangan. Ketika Rasul mengatakan, jangan. Itulah masalah kalau da'i tidak punya alat. Tidak menguasai ilmu usul. Haram, makruh, harus berupa larangan. Wajib, sunnah, harus berasal dari perintah. Ini contoh. Tadi apa? Usul tafsir usul hadis, usul fikih, usul lughah. Jadi harus tahu nahu sorot. Mengapa A, mengapa I, mengapa U, Alhamdu, mengapa Robbi Alhamdulillahi Robbi, kenapa Robbi bukan Robbu? itu berpengaruh terhadap hukum ya terhadap hukum Allah Inna Allah bari Allah inna Allah bari uminal musyrikin wa rasuluh. Kenapa rasuluh? Kan dikit inna Allah bari uminal musyrikin. Harusnya kan wa rasulah. Tapi kenapa wa rasuluh? Itu berpengaruh pada pemahaman. Seorang dai harus berilmu. Dia harus menguasai ilmu usul. Baik, kita tidak perlu berpanjang lebar membahas masalah ini. Tapi intinya seorang dai harus punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu dia wajib berdakwah. Baik. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, "Ai alal ma'rifati allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil." Seorang dai harus punya pengetahuan yang dengannya dia dia bisa membedakan antara hak dan yang batil. Seorang dai harus punya pengetahuan ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara hak dan yang batil. Ayo ikhwah. Seorang dai wajib memiliki ilmu. Seorang yang berilmu wajib berdakwah. Wajib berdakwah. Sedangkan yang berilmu atau ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warrathu al-ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin ghafir. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mendapatkan warisan para nabi itu, itu ilmu, dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Nah, apa kata Syekh Saleh Fauzan Allah? Al-ulama Warthul anbiya. Kama anna al-anbiya qudwa wa kadzalika ulama. Wa kadzalika ulama la budda yakunu qudwatal ummah. Kalau ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi itu kudwa, suri tauladan, maka pewarisnya pun harus bisa menjadi teladan. Kudua. Karena para nabi kudua. Para rasul pewaris para nabi. Nah kalau nabi adalah kudua. Maka para ulama pun yang merupakan pewaris para nabi. Pewaris ilmu para nabi juga harus menjadi kudua. Apa yang membuat mereka menjadi kedua, menjadi contoh, menjadi figur, menjadi suri tauladan? karena akhlak. Akhlak ayu alihotil kiram. Apa itu akhlak? Akhlak itu ilmu dan amal. Akhlak itu ilmu dan amal. Makanya Allah Jalla wa ayu alihotil kiram tidak mengatakan berdakwalah kamu dengan menyampaikan ilmu yang kamu punya. Bukan. Memang ada hadis mengatakan balighu anni wal ayat, sampaikan ayat dariku, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi Allah Jalla wa ala tidak menyuruh kita sampaikan kalau kamu ingin berdakwah sampaikan ilmu. Tapi Allah Jalla wa ala dalam surah An-Nahl ayat 25 menyuruh kita berdakwah dengan apa? Dengan hikmah. Menyuruh berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia untuk kembali ke jalan Allah dengan hikmah. Jadi kita ini dakwah ayu wali khutbah leisat mujarradu tablighil ilm. Dakwah itu bukan hanya menyampaikan ilmu. Kalau hanya menyampaikan ilmu, para nabi tidak ada tantangan. Para nabi tidak ada permusuhan, hanya menyampaikan kok. Hanya menyampaikan. Justru seorang dai harus pandai menempatkan diri, harus pandai punya strategi. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ilmu? Makanya Allah menyuruh kita untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang belum sampai kepadanya kebenaran dengan hikmah. Dengarkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir said rahimahullah. Apa itu hikmah? Qala Syekh "Li ayyakuna du'a'uka lil khulil khalqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbika mustaqim al mushamil ala ilmin nafi wal amal salih." Bil hikmah ay kullu ahadin ala hasbi hali wa fahmi wa qawli wa qawlihi wa inqiyadihi Wa minal hikmati ad-da'wa bil ilm la bil jahl. Wal bada'atu bil ahammi fal aham. Wa bil aqrab ila al-adhan wal faham. Wa bima yakunu qabuluhu atam. Wa bil akhlaqil hasanah. kallin wa rifq. Dalam, di, di, di ayat ini kata Syekh Sa'di. Jadikan dakwamu kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, muslimnya dan kafirnya. Ketika kalian mengajak mereka untuk kembali ke jalan Robmu yang lurus, yang mencakup, yang mencakup ilmu dan amal, yaitu Allah menyuruh kita mengajak manusia yang Muslim dan yang kafir untuk kembali kepada Allah dengan apa? Dengan hikmah. Apa itu hikmah kata beliau? Hikmah itu adalah ajak mereka kembali kepada Allah yang telah yang menyesuaikan keadaan yang menyesuaikan keadaan dan tingkat intelektual mereka. Jadi dakwah yang hikmah itu jangan kita paksa, eh kalian paham saya, saya ini udah berilmu, dengarkan saya. Jangan, justru seorang dai harus lebih banyak bersabar. Seorang yang menyampaikan dakwah sunnah harus lebih banyak memaklumi kebodohan. Kenapa mereka musuhi? Bukankah ini sesuai dengan Allah? Jangan. Justru kita harus menuntut diri kita lebih banyak memaklumi karena mereka memusuhi, membenci karena mereka tidak tahu. Dakwai mereka dengan banyak kesabaran dan selalu memaklumi kebodohan mereka. Kemudian beliau mengatakan apa? Termasuk hikmah dalam dakwah, berdakwah dengan ilmu. Dan ilmu ayu alihutul kiram, ilmu yaitu kita tahu mana mana uh, apa namanya? Mana yang merupakan agama dan mana yang merupakan bukan dari agama. Kemudian ilmu ini maksud metode dakwah. Karena semua orang gampang nyamain ilmu, tapi metode nggak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Kita harus tahu metode dakwah, metode dakwah, manhajul anbiya fi Allah, metode dakwah para nabi dalam berdakwah. Dan kemudian Hikmah dalam dakwah menerapkan skala prioritas. Pada dulu yang saya sampaikan? Ibu bapak saya berbuat syirik, berbuat bid'ah, juga maksiat. Mana yang saya dahulukan? Apa saya sampaikan? Ini nggak boleh pak, bid'ah. Ini tidak boleh pak, sesat. Tidak begitu. Ibda bilah, mulai dari penting. Kalau kita tahu yang penting adalah syirik, tauhid, maka sampaikan tauhid, jangan singgung yang lain. Bapak kita misalnya merokok, bak, ibu kita masih suka melakukan perbuatan bidah, diam. Jangan semuanya diterangkan. Tidak semua yang baik, tidak semua yang benar bisa disampaikan ke semua orang. Laisa kullu hakin yuqalu li kulli rijal wa makan. Tidak semua yang benar itu bisa disampaikan ke setiap orang. Bi tidak setiap kebenaran bisa kita sampaikan ke setiap tempat bisa jadi fitnah kalau tidak tepat orangnya. Akan jadi fitnah kalau tidak tepat waktu dan tempatnya. Ya lihat hikmah. Dan sampaikan kepada mereka sesuatu yang bisa dicerna oleh akal mereka. Sesuatu yang bisa dicerna oleh akal mereka. Tadi sebelum saya ke sini di Johor saya ditanya oleh seorang orang Malaysia, dia bilang, "Ustaz, apa salah kalau saya tidak pakai dalil ketika saya mendakwai teman-teman saya nih? Saya sampaikan, tapi yang saya sampaikan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, tapi saya tidak berdalil." Saya bilang, "Enggak apa-apa, Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyampaikan suatu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang mereka cerna. Kalau kita menyampaikan haram, qala Allah, qala Rasul, bingung mereka, berat sekali itu. Intinya adalah isi Al-Qur'an hadis yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian apa? Termasuk dakwah dengan hikmah. Termasuk dakwah dengan hikmah adalah berdakwah dengan akhlak. Bil akhlakil hasanah dakwah dengan akhlak. Wallahi, saya melihat, saya saksi hidup Syekh Abdul Salam Barjas. Saya merasakan begitu dahsyatnya akhlak Syekh bin Bas rahimahullah. Allah Syekh bin Bas luar biasa. Allah Akbar akhlaknya. Sampai orang Syiah menerima beliau. Sampai orang Sufi menerima beliau. Apa karena beliau? Karena seorang yang berilmu? Bukan. Karena akhlak beliau. Beliau adalah orang yang derma. Beliau adalah orang yang tidak pernah marah. Setiap hari kumpulkan seluruh orang-orang yang ingin mencurahkan keluhan mereka yang mau nikah dibiayain, yang tidak punya uang, yang ingin bayar utang dibantu. Beliau dicaci, beliau ditipu tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wallahi syibin Allah. Dan saya melihat betul se seorang Syekh Abdul Salam Sahih rahimahullah. Bayangkan saya pernah diriat, diriat bayangkan, diriat ini kita krisis akhlak ayo ya Kita hanya bisa bid'ah, syirik bid'ah, tapi kita tidak bisa menampilkan akhlak. Ketika saya berkunjung ke beliau di di Olaya Riyad ya, saya bilang bahwa saya adalah mahasiswa Madinah. Lalu beliau mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Mimman ta'alam. Kamu belajar sama siapa? Saya bilang, Syekh Muhammad bin Halim Khali. Saya belajar sama Syekh Rabi. Saya belajar, Masya Allah, ahla wa sahlan, ahla Kemudian saya dengar khutbah beliau, khutbah Jumat. Saya dengar sampai beliau selesai sholat Jumat. Kemudian sholat sunnah, sholat-sholat sunnah. Dia mengajak saya untuk ziarah ke rumahnya. Masya Allah seperti kita udah dekat padahal baru pertama kali ketemu. Setelah kita meninggal ke masjid, beliau ngajak saya naik mobilnya, saya naik. Baru kita jalan sedikit, dia kemudian bertemu dengan orang tua. Ada orang tua bawa tongkat, lagi jalan dengan tongkat turun. Sebentar Jazuli, saya turun dulu. Turun bayangkan, berhenti. Assalamualaikum kebhatib. Dipeluk, Masya Allah. Turun, ada orang tua turun dipeluk. Masya Allah, bagaimana Pagi. bagaimana kabar antum syekh, bagaimana sudah jalan lagi, kita turun. Baru sedikit jalan, ada orang tua lagi, turun lagi. Jadi tiga kali saya nggak jalan-jalan. Nggak nyampe-nyampe sampai rumahnya. Akhlak lihat, subhanallah. Mana akhlak, mana akhlak. Dakwah bukan korolok lokal Rasul, ya akhlak. Makanya beliau diterima oleh seluruh masyarakat. Akhlaknya subhanallah. Akhlaknya luar biasa. Tidak pernah bentak. Nanya, diladenin sama dia, dijawab. Ketika Syekh begini-gini, oh nggak apa-apa begini. Akhlak ayuhal ikhwatul yang berkesan di hati akhlak. Kalau mereka sudah sudah menyatu hati mereka dengan kita. Anda mau ngomong apa? Begini bu, begini pak, ini tidak boleh, tidak ada contohnya. Oh, oh iya, masya Allah, terima kasih. Karena mereka sudah berkesan dengan kita, karena akhlak kita. Ibda bil akhlak ayuhal ikhwah. Dakwalah dengan hikmah, dakwah dengan hikmah. Dengarkan. Perkataan Syekh Saleh Ali Syekh. Qala Syekh Ali Syekh. Walam yakul النبي sallallahu alaihi wasallam al ulama walam yakul An-Nabi sallallahu alaihi wasallam warathatul rasul dalam syarah akidah tahawiyah beliau mengatakan walam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul rasul Wa inna li'anna al-ulama li'anna al-ulama fi qaumihi yaqumu maqam al-anbiya fi idhahi syariati bil lisan wal amal. Kata Syekh Saleh Alise, perhatikan. Jadilah kita orang yang banyak merenung. Jangan cuma baca, hafal. Enggak enggak enggak enggak akan membuat kita menjadi orang yang baik. Jadilah kita orang yang banyak tadabur merenung. Itulah yang akan membuat kita soleh. Yang membuat kita istiqomah merenung. Jangan cuma hafal, jangan cuma jangan cuma tahu, tapi renungi. Lihat, Salah satu manfaat merenung kata beliau. Mengapa Rasul tidak mengatakan bahwa ulama pewaris para Rasul? Tapi Rasul mengatakan apa? Bahwa ulama pewaris para Nabi. Kenapa tidak mengatakan pewaris para Rasul? Kan sama saja kan? Secara, secara sepintas kan sama. Lihat kata beliau. Li'annal ulama Fi qaumi yaqumul anbiya. Karena ulama di tengah kaumnya tugasnya sama seperti tugas nabi. Apa? Nabi itu tidak sehebat Rasul. Rasul itu bawa syariat, bawa kitab suci. Nabi itu hanya menyampaikan, tugasnya menyampaikan. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ulama pewaris para nabi? Karena sama. Hanya mereka dapat wahyu, kemudian ulama tidak. Rasul tidak Allah tidak Rasul sebut. Kenapa? Karena nabi itu disebut nabi karena mereka menyampaikan. Menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah, menyampaikannya, menjelaskan sesuatu yang merupakan syariat Allah. Dengan apa mereka menjelaskan syariat Allah? Bilisani wal amal. Mereka menjelaskan syariat Allah dengan lisan dan perbuatan. Jadi kalau Anda, kalau kita semua hanya bisa menjelaskan dengan lisan, ini haram, ini tidak, tapi tidak bisa menjelaskan dengan perbuatan kita yang membuat mereka berkesan dengan kita, berarti kita bukan pewaris para nabi. Lihat ayu alihotul karam. Wabih syariat Allah bil lisani wal fi'il. Jelaskan syariat Allah dengan lisan dan dengan perbuatan. Baik. Seorang dai harus menjadi kudwa seperti yang disebutkan tadi Sebagaimana Rasul, para Rasul adalah kudua. Maka para ulama yang merupakan da'i juga harus menjadi kudua. Berkata Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab Fikih Dakwah min Sahihil Bukhari. Ada dua jilid. Beliau mengarang kitab Fikih Dakwah min Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan, al qudwa Hasana. min wa Wasaili dakwah." Bahwa keteladanan itu merupakan salah satu sarana dakwah terpenting. Lihat keteladanan. Jadi kita belum bicara, kita dengan keteladanan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Sehat, Masya Allah. Gimana? Kalau perlu kita peluk. Ya, kalau memang kita perlu mencium tangan, cium tangan. Karena pak ulama mengatakan boleh mencium tangan, cium tangannya. Kalau dia orang tua, Masya Allah, jenggotan muda mencium tangan saya, Subhanallah. Cium tangannya, rangkul dia. Bagaimana? Semoga Allah beri kesehatan, semoga Allah beri keberkahan. Seperti itu cara kita. Lianna kudua hasanah dalamnya ahammi wasali da'wah. Karena keteladanan itu merupakan salah satu ya, salah satu sarana terpenting dakwah. Lalu Beliau mengatakan apa? Li'annal amal yu'athir fil qalb. Alal mad'u min minal qaul. Karena perbuatan amal itu jauh lebih berkesan dan lebih memberi pengaruh ke dalam hati daripada ucapan. Daripada ucapan. Lalu beliau juga mengutip perkataan Imam Hasan Basri, "Edzin nasa bi fi'lik wa la ta'ifu min Nasihatilah orang dengan perbuatanmu, jangan kamu nasihati mereka dengan lisanmu. Nasihatilah manusia, keluargamu, kerabatmu, siapapun yang kamu ingin tolong mereka dari kebodohan, nasihatilah mereka. Nasihatilah mereka dengan perbuatanmu, jangan kamu nasihati dengan lisanmu. Baik. Perhatikan akhlak. Akhlak seperti apa yang berkesan? Akhlak seperti apa yang menimbulkan kecintaan manusia kepada kita? Sehingga mereka mau mendengar dan menerima dakwah kita. Yaitu akhlak yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Rasul? Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan perkataan Aisyah, ibu kita. Ta'ammal qawla Aisyah radhiyallahu anha indama su'ilat man khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan akhlak Rasul. Ketika beliau ditanya tentang tentang akhlak, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwa akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran. Apa maknanya? Berkata ulama, makna akhlak Rasul adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran merupakan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Yaitu ad-dinul jami' li jami'i ma Allah bi wa naha anhu mutlaqa hatta sarat al-mubadaratu ila imtithali ma yuhibbu Allah wa yarda wastina bima yubghadhu wa yakrahu bi tibi nafsin wa syarahi sadr. Jadi akhlak itu ilmu. Kita tahu tentang Allah. Kita tahu apa yang dibenci Allah dan apa yang disukai Allah. Ilmu tentang Allah. Jadi orang yang berakhlak sebetulnya orang yang mengenal Allah. Jadi tidak mungkin kita berakhlak kalau kita tidak mengenal Allah Jalla wa'ala. Karena akhlak itu, akhlak yang baik itu terlahir dari hati yang bersih. Siapakah orang yang paling buruk akhlaknya? Adalah orang yang kotor hatinya. Makanya salah satu target para rasul dan para nabi adalah membersihkan hati manusia. Karena dengan bersihnya hati mereka akan muncul takwa. Dengan adanya takwa akan muncul akhlak yang baik. Makanya Allah Jalla wa ala al kiram. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati Rasulullah SAW bersih. Bersih dari kotoran kebodohan. Bersih dari kotoran hawa nafsu. Kata Allah Jalla wa ala surat An-Najm di mana Allah Rasulullah Allah Jalla wa ala mengatakan, "Apakah kalian ingin tahu bagaimana hati Muhammad, hati Rasulku?" Ma dhalla mama ma Hati Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah adalah hati yang bersih. Bersih dari penyakit, dari kotoran, kebodohan. sahih Sahibukum eh rasulukum wa ma Bersih dari penyakit, atau dari kotoran kebodohan dan bersih dari kotoran hawa nafsu. Sehingga setelah Allah Jalla wa ala membersihkan hati Rasulullah Lalu Allah mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi yang membuat kita bisa berakhlak hati yang bersih. Hati yang bersih. Bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati kita? Ikhlas. Jadi orang yang paling berakhlak, orang yang akan Allah bimbing menjadi orang yang berakhlak adalah orang-orang yang selalu ikhlas. Karena ikhlas itu pembersih amal. Ikhlas itu pembersih hati. Kata Rasulullah SAW, Thalathu muslimin. Ada tiga pembersih hati. Thalathu muslimin. Ada tiga pembersih hati dan obat penyakit hati. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Selalu ikhlas dalam beramal. Luzumul jamaah dan selalu menjaga kebersamaan, selalu menjaga persatuan di atas tauhid. Selalu menjaga. Ya. Luzumul jamaah, Ikhlas amalillah, wa tarikul dini, al-mufarikul jamaah, luzumul jamaah. Ada tiga, saya lupa satu, tapi intinya ikhlas. Di antaranya yang pertama harus menyebutkan salah satu pembersih hati ikhlas. Ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Ya. Jadi akhlak itu akan terlahir, akan Allah hadirkan di hati kita ke, dari hati yang bersih. Dari hati yang bersih. Intinya yuwalihutul ya keram Hati yang bersih adalah hati yang dibersihkan oleh ilmu lalu diamalkan. Ilmu tidak diamalkan akan mengotori hati. Beramal tanpa ilmu akan mengotori hati. Jadi kesucian hati yang diraih oleh manusia ketika dia mampu memadukan antara ilmu dan amal. Ketika dia mampu memadukan antara ilmu, ilmu dan amal. Perhatikan ayu khutul kiram. Rahimani rahimakumullah. Beberapa pelajaran penting dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran Syekh Salib Al-Hilali berkata, "Minal mafrud ala man ya'murun nas bil khair bil amal salih ay yakuna huwa awwal man ya'mal al amal wal yakun qudwatan hasanah." Yang pertama, seorang yang berakhlak itu adalah orang yang memerintah yang mengajak kebaikan dan dia yang pertama kali mengamalkan kebaikan itu. Itulah orang yang orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang pertama orang yang melarang sesuatu. Dia melarang manusia dari sesuatu dan dia yang pertama kali meninggalkan itulah akhlak. Itulah akhlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 88, lihat akhlak para nabi. Lihat, lihat, lihat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang akhlak para nabi di antaranya adalah akhlak Nabi Syuaib. Apa Nabi Syuaib berkata? Allah hikayatkan berkata Nabi Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." in uridu illal islah mastata'at. Aku tidak ingin melanggar apa yang telah aku larang. Aku tidak akan pernah melanggar larangan yang aku telah berikan, beritahukan kepada kalian. Jadi ketika beliau melarang sesuatu, maka beliau tidak akan pernah melarang, tidak akan pernah melakukan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang terlarang. Dan aku hanya mengharapkan hanya mengharapkan perbaikan sesuai dengan kemampuanku dan saya harapkan kepada Allah hanya taufik dan hanya saya hanya bertawakal kepada Allah dan saya adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwatul kiram rahimullah. Kembali saya ingin tekankan bagaimana kita menjadi seorang yang berakhlak, Bagaimana kita bisa mendapatkan hati di hati manusia? Jadilah kita orang yang berdakwah dengan akhlak, dengan adab, dengan akhlak. Apa yang apa itu akhlak? Akhlak itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Apa yang mengikat, yang menghubungkan antara ilmu dan amal dua. Yang menghubungkan antara ilmu dan amal adalah tadabbur dan takut kepada Allah. Tadabbur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi punya ilmu, Kenapa mereka berani melanggar ilmu yang mereka ketahui? Kenapa mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui? Karena orang-orang Yahudi tidak pernah merenung. Tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka kotak katik. Mereka mengatakan, ya bagaimana mereka banyak sekali me, melenc, apa namanya merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala subuh sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di mana Allah katakan waqulu hittah, mereka mengatakan waqulu hintah. Banyak sekali ayat-ayat yang mereka rubah, yang mereka yang mereka rubah demi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak takut Allah. Jadi kata ulama, yang menyatukan, yang menghubungkan antara ilmu dan amal sehingga terjadi akhlak, sehingga terlahir akhlak. Jadi akhlak itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Orang berilmu tidak beramal, dia tidak berakhlak. Orang beramal tanpa ilmu, dia tidak berakhlak. Karena apa kata Rasul kata Aisyah? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu ilmu dan amal. Yang menyatukan ilmu dan amal apa? Merenung dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak merenung dan takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat menyuruh kita untuk banyak merenungi ayat-ayat Allah. Afala tadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghairillah wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak tidak mau merenungi ayat-ayat Allah? Kalau seandainya mereka tahu, kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari Allah, akan terjadi banyak sekali perselisihan dan pertentangan di dalam Al-Qur'an. Afala al Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau merenungi Al-Qur'an atau hati mereka akan terkunci? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang antara yang atau yang menyebut yang menghubungkan antara ilmu dan amal adalah takut pada Allah. Allah berfirman, ma yakhshallaha min ibadil ulama." Orang-orang yang berilmu dan beramal yang akan mengamalkan ilmunya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya sebagian ulama salah mengatakan al ilmu khasyatullah. Orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kafa bi khasyatil ilma Cukup orang itu dianggap punya punya ilmu dan pasti akan menjadi orang yang berakhlak ketika dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayo alikhwah. Dakwah. Dia punya landasan-landasan. Seorang dai, seorang yang ingin berdakwah, ingin mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Dia harus tahu apa landasan-landasan dakwah. Secara sepintas saya akan sebutkan. Usul dakwah Islamiyah. Yang pertama, dakwah itu tidak pandang bulu. Tidak dibatasi oleh oleh tingkat sosial jadi kita tidak boleh lebih memfokuskan dakwah kita kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Bahwa dakwah itu tidak pandang bulu. Siapapun berhak untuk mendapatkan, untuk mengetahui kebenaran. Dan bisa kita pahami itu dari kisah Rasulullah SAW dalam surat Abbas. Di saat itu Rasulullah SAW lebih memfokuskan diri, memfokuskan dakwanya kepada orang-orang yang yang punya kedudukan di masyarakat sampai Allah katakan abasa wa tawalla an jahul ama wa ma yudrika la'allahu dan seterusnya. Kenapa engkau ber, ber, berbuka masam lalu berpaling lalu kamu cuekin orang-orang yang ingin ber, beriman dan ingin begitu dakwamu tapi kenapa kamu terlalu berambisi kepada orang-orang yang punya kedudukan ada apa kamu membeda-bedakan kamu lebih semangat mendakwai orang kaya tapi orang miskin kamu tinggalkan semuanya berhak mengenal Allah semuanya berhak mengenal agama Allah, semuanya berhak mengetahui kebenaran. Tidak boleh. Dakwah tidak pandang bulu. Ad-da'wah fikul fikul fikul zaman. Dakwah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dakwah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu dimanapun kita berdakwah. Ada ada keinginan untuk menyelamatkan manusia, ada keinginan untuk menyelamatkan manusia kapanpun, dimanapun. Dakwah dalam keadaan apapun. Dakwah dalam keadaan apapun. Kalau kita punya uang kita berdakwah. Tapi kalau kita sedang sedang tidak punya uang atau sedang susah kita tidak berdakwah, tidak boleh. Dakwah fil khina wal fakr. Dakwah itu dalam dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita harus terus berdakwah. Kemudian merupakan pondasi atau landasan dakwah. Dakwah dengan sifat yang baik. Dakwah dengan akhlak. Dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menghadirkan akhlak, jangan berdakwah. Dakwah harus dengan akhlak. Dengan ilmu dan amal, dengan contoh. Jangan kita menyuruh kalau kita belum. Makanya sebagian ulama mengharamkan orang yang belum mengamalkan apa yang yang kita sampaikan. Kalau kita belum mengamalkan apa yang kita ingin sampaikan, maka jangan disampaikan dulu kepada manusia. Sebagian ulama mengharamkan dan mewajibkan hal tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, tidak harus. Misalnya kita nyuruh orang jujur, kamu jangan bohong, kamu harus jujur. Tapi kita masih suka bohong, masih suka bohong. Boleh? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Yang berikutnya landasan dakwah. tunas di bisyafqur rahmah. Kita ini Ketika mendakwai manusia harus penuh dengan kasih sayang. Penuh belas kasih. Pernah harus penuh dengan di hati kita harus penuh kasih sayang. Makanya Syekhul Islam Taimiyah Allah beliau mengatakan, "Ami di bil bid'atikal marba. Perlakukan orang-orang ahl bid'ah seperti orang-orang yang sakit. Kalau orang sakit fisik kita tidak boleh membentak. Kita harus hati-hati bicara. Karena bicara kita yang salah akan mempengaruhi jiwa dan melemahkan semangatnya untuk sembuh. Apakah boleh ketika kita jenguk orang sakit? Lalu mengatakan, kamu kenapa? Tahu nih saya sakit, tiba-tiba jantung saya berdebar, sesak nafas. Makanya jangan salah makan. Ya, lain waktu nanti kamu mati kalau kamu begitu. Bisa seperti itu ngomong. Hati-hati. Lembut. Kemudian kita tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik. Ya. Sambil kita sambil kita jenguk, sambil kita teriak, "Kenapa kamu? Hah? Kenapa? Makanya makan jangan sembarangan, minum jangan sembarangan, jangan jajan di pinggir jalan." Jadi orang tuh harus sehat, punya menerapkan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, Ya, sembrono sih kamu. Kamu ini orangnya ceroboh. Dimarah-marahin kita, suara sampai bentak-bentak. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu pengen saya sehat, pengen saya mati kata dia. Kita hati-hati. Kalau itu sakit fisik kata Syekhul Islam Temia, maka orang yang orang yang masih menyimpang, masih suka berbuat syirik, masih suka berbuat bid'ah, masih suka berbuat maksiat, mereka sakit hatinya. Perlakukan dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Jangan ya sesat, neraka. Rasulullah SAW mengatakan wa kullu bid'atin bahwa setiap kesesatan adalah setiap bid'ah ada sesat dan setiap kesesatan adalah setiap bid'ah ada kesesatan dan setiap kesesatan ujungnya neraka, kalian neraka tadi. Masya muslimin, orang yang sakit hatinya harus disikapi dengan lemah lembut. Karena semua manusia pasti suka kelembutan. Pasti suka. Suka diperlakukan dengan penuh lemah lembut. Dengan penuh kasih sayang. Wallahi saya terapkan itu. Saya terapkan itu jangan kedepankan sikap kaku kita dalam berdakwah. Jangan kita tampilkan sikap keras kita. Karena semua manusia pasti suka kelembutan. Semua manusia pasti suka kelembutan. Dan wallahi saya terapkan. Saya terapkan, saya tinggal di Jakarta, di daerah yang paling rawan, paling terkenal banyak premannya. Tapi Alhamdulillah saya bisa merangkul semua preman. Setiap saya ketemu, bahkan kalau saya minjem sesuatu nggak perlu bayar. Ya, saya minjem KTP, saya nggak bayar, bahkan dikasih duit. Bahkan kita pernah teman-teman, ya, diusir dari musola, ditendangin oleh seorang preman yang sangat disegani di wilayah itu. Bayangkan. Ditendangnya dia bilang, kalian ini udah jidat kalian kayak pantat monyet kata dia. Maksudnya hitam. Emangnya Nabi cuma Nabi kalian apa? Yang punya Nabi cuma lu doang. Bahasa Jakarta keluar. Keluar kalian diusir, tidak boleh sholat di musola. Bahkan anak-anak TPA tidak boleh mengadakan acara atau belajar TPA di situ. Semua total, pakum. Bayangkan. Dan teman-teman, ikon-ikon ada yang mantan bodyguard. Ayo kita lawan kita hajar. Yang me, istilahnya kalau bahasa kita Jakarta, yang ngeladin orang bodoh, orang gila, orang gila. Ngapain kalian mau lawan, mau berantem, mau lapor polisi? Jangan diladenin. Dia begitu karena dia bodoh. Sabar. Bukan Allah berfirman wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kalian berhadapan orang bodoh harus banyak memaklumi. Dia begitu nendangin kita, mencaci maki kita, mencaci maki kita, fitnah kita karena dia tidak tahu. Sabar. Kita harus lembut dia sedang sakit hatinya. Mungkin cara antum salamin mengatakan tidak ada contohnya. Beda itu yang bikin keras. Itu yang bikin mereka tidak suka. Pelan. Tidak semua kebenaran bisa disampaikan ke setiap orang. Lalu gimana Ustadz agar kita diterima bisa balik lagi? Karena kita mau sholat di mana? Di, di tempat lain gak murni sunnah. Kita pengen sholat di sini. Yang wakafkan tanahnya, yang wakafkan musola ini saja tidak rindu diambil alih oleh preman itu. Sabar. Sabar. Kalian mundur. Biar saya yang maju. Akhirnya saya buat janji sama orang tersebut, sama preman itu. Langsung ketemuan di musola, ba'da asar. Saya ketemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dicium saya. Gimana kabarnya? Masya Allah, sehat. Wallahi, preman yang disegani sampai menghormati saya. Saya bingung. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Gimana? Gimana Bang? Abang gimana kabarnya? Sehat saya. Saya senang dengan Ustaz. Kok Ustaz lebih adem ya pada mereka-mereka ya? Alhamdulillah. Karena saya ganteng saya bilang. Luar biasa. Kita tidak perlu keras, lembut. Karena setiap orang pasti suka kelembutan. Gimana bang kabarnya? Gimana keluarga? Basa basi perlu. Gimana keluarga? Masih satu apa tambah nih? Ah, oh, Ustadz bisa aja. Wallahi setiap orang suka bergurau, Ajak mereka bergurau. Jangan terlalu serius, cepat tua. Makanya kata kata kata Pak Zen, sewet muda itulah saya, suka bercanda saya. Jangan terlalu serius. Hidup kita cuma 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Kok terlalu serius cepat tua kita. Ya. Kita saya bercanda segala macam. Lalu akhirnya sampai inti pertemuan apa eh, inti daripada pertemuan kita maksud saya bertemu dengan beliau saya bilang bang kenapa kok anak-anak nggak boleh sholat di sini bagaimana gua nggak enak sama mereka kata dia bilang bid'ah bid'ah gua enak emang nabi nabi mereka doang apa kata dia keluar bahasa Jakartanya mereka bilang keluar bahasa kasarnya saya bilang bang tolong dimaklumi bang mereka kan baru belajar kalau orang baru belajar kan kalau benar bukan belajar bang. Kalau orang belajar kan pasti harus salah. Benar gak bang? Kalau belajar harus salah gak bang? Coba saya tanya bang. Bang harus benar kan belajar kan ada salahnya ada benernya bang. Bang mereka baru belajar wajar anak muda semangat. Bang mereka salah saya nanggung ini kesalahan saya. Sekarang saya tanya menurut abang saya bagaimana? Weh kalau lu sih mantap gitu dia. Masya Allah ya akhirnya. Saya nggak bohong. Kalau lu mantap, lu bahasanya nggak pernah kasar, nggak pernah nyalain orang, nggak pernah apa. Gua demen sama lu kayak gini nih. Oke, segini bang, tolonglah bang. Mereka kan pengen beribadah kepada Allah. Coba, kalau abang ditanya sama Allah gimana bang? Kenapa kamu menghalangi orang sholat? Kan kita akan mati bang. Udahlah bang. Pertama, kesalahan mereka, kesalahan saya. Mungkin saya nggak pandai mengajarkan mereka akhlak. Belum sampai bang, babnya belum sampai ke akhlak bang, belum. Baru baru tentang sholat, baru tentang ini. Oh belum sampai akhlak, belum. Dia bilang. Jadi sabar bang. Oh pantas gitu, sabar. Belum sampai ke akhlak babnya nanti. Kalau sudah sampai kepada bab akhlak dan mereka menerapkan, baru saya salahin. Saya nganjalin diri saya gitu loh. Yang kedua, ya Insya Allah kita akan melakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan gitu loh. Terus saya minta izin bang, kasih mereka lah sholat lagi. Gitu. Gimana ya? Udahlah bang. Ya, minta ridho sama Allah. Kita nggak sholat aja, tapi bisa ngasih sempat orang sholat atau pahala loh bang. Pahala bang. Walaupun kita nggak sholat, tapi kita ngasih kesempatan orang untuk sholat. Ngasih kemudahan, dapat pahala bang. Apalagi abang sholat juga, bah lebih pas lagi pahalanya. Wallahi dari awal sampai akhir saya nggak pernah ngomong korol, kalau langsung nggak ngomong saya. Bahasa yang menyentuh dan dipahami oleh beliau. E, gimana ya? Berat dia karena gengsi, preman. E, gimana ya? Udah deh, bang, pandang saya bang. Kalau saya adalah orang tidak berkesan, tidak punya tempat di hati abang, silahkan kuasai musola ini. Kita hengkang. Tapi kalau saya masih ada tempat di hati abang, tolong bang, kasih kesempatan sekali lagi. Saya buruk gak di mata abang? Buruk apa enggak? Iya sih, emang lu gak masalah. Ya udah bang, pandang saya. Ayo lihat mata ke mata dulu. Ya, pandang saya. Saya wallahi justru bang, kita ini harus lembut bang. Saya coba, saya gak setuju dengan keras. Mereka masih bodoh, mereka belum tahu. Oke, ya udah deh. Oke, gua kasih. Tapi sekali ini ya, terakhir ya, terakhir. Terus TPA gimana bang? Lah itu ndak dulu dong, sholat aja dulu. Bang, anak-anak kasihan bang. Mereka baca baca Quran. Alif, bata. Kasihan bang. Ustaz, udah kebanyakan. Udah satu aja dulu. Biar mereka sholat. Tapi TP, bang anak-anak gak tahu apa-apa. Kenapa mereka jadi kena imbasnya? Bang, kasih mereka belajar. Kan yang yang salah kan bukan anak-anak. Tapi yang gede-gede itu. Yang sok tahu. Waduh, lu jago ngomongnya ya. Kata dia. Saya gak bisa apa. Saya bilang, bang, Wallahi bang, saya doakan abang, semoga Allah berkahi. Semoga Allah berikan topik. Semoga Allah mengampuni dosa dosa abang. Semoga Allah memuliakan. Doa, bayangkan. Preman didoain apa nggak senang dia? Didoain, nggak usah diceramain, doain dia. Masya Allah Ustaz. Prema tuh suka orang yang doain dia. Semoga Allah mengampuni dosa dosa kita. Semoga Allah berikan topik, Semoga Allah berkahi. Semoga Allah, semoga Allah. Wallahi bang. Terima kasih bang, saya peluk langsung. Oke, oke, oke. Udah, udah, udah. Besok silahkan. Gua nggak ngaku, gua mundur. Sejak saat itu bebas, Alhamdulillah. Akhlak, ayo ikhwatat, akhlak. Akhlak. Alhamdulillah dengan akhlak. Siapapun tokoh dekati. Oh dia tokoh bidah, datangi. Datangi jangan wah bidah dia sesat. Wallahi, siapapun. Al-Imam Ahmad Allah mengatakan, annasul yaum bihaja mudarat. Manusia sekarang ini di zaman saya butuh pendekatan. Di zaman Imam Ahmad yang sunnahnya sangat berwibawa. Beliau mengatakan bahwa kita perlu mendekati orang-orang yang berbuat bid'ah. Dekati mereka. Kalau itu zaman Imam Ahmad, di zaman kita harus lebih lebih harus melakukan pendekatan atau tidak? Harus lebih. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mengenal sunnah? Teman yang lebih banyak, yang mengenal sunnah dan mengikutinya, atau yang belum mengenal sunnah serta musuhnya, mana yang lebih banyak? Yang, yang, yang mengenal sunnah dan mengikuti sunnah atau lebih banyak yang tidak mengenal sunnah dan musuhi sunnah? Yang lebih banyak yang musuhi? Jadi kita harus banyak, harus lebih mengalah dan mendekatkan kepada mereka. Ya walihotul kiram. Sabar. Dengan akhlak kita menghadirkan pertolongan Allah. Ya? Baik. Kemudian, perhatikan. Seorang yang ingin berdakwah, seorang yang ingin menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia akhirat, dia harus memperhatikan beberapa akhlak yang pokok. Apa? Akhlak utama yang pertama bagi seorang yang ingin mengajak manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dari kehancuran dunia akhirat, yang pertama dia harus jujur. Allah berfirman surat Taubah ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Janjilah kepada orang-orang yang bersama orang yang jujur. Berkata Ibnu Qayyim dalam dalam kitab Madaris Salikin. Hakikatus sidqi husulul husul husulul syai'i wa tamamuhu wa kamal quwwati wa istima'u azzaihi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, hakikat kejujuran itu ya adalah kesempurna, kesempurnaan sesuatu. Kesempurnaan kekuatan dan berkumpulnya sesuatu yang terpisah. Itulah jujur. Berkumpul. Jadi antara hati dan perbuatan menyatu. Antara batin dan lahir itu berkumpul. Itulah jujur. Antara fakta, realita, dan omongan itu jujur, sama bersatu, berkumpul. Kalau cuma ngomong tapi kenyataannya tidak sesuai dengan omongan itu bohong. Jadi yang namanya jujur itu adalah istimewa arza. Bertemunya dua yang dua hal yang terpisah. Ketika kita bisa menyatukan antara lahir dan batin bersatu itu jujur. Makanya orang muahid, orang yang bertauhid jujur. Karena dia mengatakan la ilaha illallah, lalu dia buktikan dia beribadahnya kepada Allah jujur. Seorang yang berbuat bidah bohong. Karena dia mengatakan Muhammad Rasulullah, tapi kenyataannya dia banyak berbuat bidah. Jadi jujur itu adalah mampu menyatukan dua hal yang terpisah. Itu kata Syekh kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Makanya beliau mengatakan, perhatikan, as-sidqu fil qaul, al-kalam bil haq. Jujur pada perkataan di mana kita hanya bicara yang benar. Itu jujur namanya. Ketika lisan kita hanya mengucapkan, menyampaikan yang benar, itulah ucapan yang jujur. Asirku fil a'mal, jujur pada perbuatan. Bi ayyakuna wifqal manahij syar'iyyah wal mutabi' al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh amal yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi orang yang jujur dengan perbuatannya adalah di mana setiap perbuatan kita sesuai dengan dalil. Perbuatan kita sesuai dengan dalil. mengapa kita minum dengan tangan kanan. Karena dalil merintahkan kita minum dengan tangan kanan. Mengapa kita sebelum minum baca doa bismillah? Karena dalil mengatakan sebelum meminum baca bismillah. Semua perbuatan kita sesuai dengan dalil dan sesuai dengan tuntunan Rasul itulah perbuatan yang jujur. Berkata Umar Khattab, Lalu beliau menuturkan Ibnu Qayyim berkata Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Laula salah mahdhal baqa. Kalau bukan karena tiga hal saya tidak tidak akan pernah betah hidup di dunia. Laula salah mahdhal baqa. Kalau bukan karena tiga hal saya tidak akan pernah betah hidup di dunia. Apa kata beliau? Yang pertama, jihad. Jihadlah yang membuat saya betah tinggal di dunia. Jihad dengan ilmu seperti ini, majlis. Ketika saya bisa hadir di majlis, saya bisa belajar, saya bisa mengkaji ke quran dan Sunnah, saya bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Lalu saya memerangi kebodohan saya, memberangi kebodohan saya. Lalu kita sampaikan kepada keluarga saya. Itu jihad. Dan itu yang membuat saya betah tinggal di dunia. Kemudian saya bisa berjihad dengan senjata. Tapi setelah berjihad dengan ilmu. Karena jihad yang paling penting adalah jihad dengan ilmu. Kemudian yang kedua. Yang membuat beliau betah. Adalah karena beliau bisa bertahajud. Bertahajud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu hadis. Tidak ada amal, tidak ada salat yang lebih abdal setelah Salat Tarawih daripada salat tahajud. Mengapa? Karena pada salat tahajud ada munajat. Karena tahajud itu menguatkan hati dan memperbaiki lisan. Bukankah iwal ikhtul kiram istiqomah kita tentukan oleh hati? Bukankah istiqomah hati? Istiqomah itu berkaitan dengan tiga. Istiqomah perbuatan, amal, istiqomah lisan, dan istiqomah hati. Tidak akan pernah baik amalan kita kalau lisan kita nggak baik. Lisan ini merusak seluruh perbuatan. Makanya Rasulullah mengatakan fal yakul khairan aw Hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Karena ketika kita tidak pandai menjaga lisan, maka amalan kita akan rusak. Istiqomah perbuatan kita akan hancur. Lisan yang baik ditentukan oleh, oleh baiknya hati, oleh istiqomah tulqal. Oleh istiqomah al Makanya Makanya Allah Jalla mengatakan tentang manfaat tahajud, hiya asya'inna nasyi'atal laili hiya asyadwa'a wa aqwamu qila bahwa salat tahajud itu ya asyaddu wat'a menguatkan hati. Wa aqwamu qila dan meluruskan lisan. Kemudian yang ketiga, yang membuat beliau betah tinggal di dunia adalah apa? Beliau bisa belajar jujur. Bisa belajar jujur dari sahabat-sahabat yang soleh. Ketika beliau bisa berteman dengan orang-orang soleh, Belajar menjadi orang yang jujur itu yang beliau bisa betah. Jadi yang membuat beliau betah, beliau bisa berjihad. Bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa salat, terutama salat tahajud. Yang ketiga adalah beliau bisa belajar menjadi orang yang jujur dari teman-teman yang soleh. Yang kedua, akhlak seorang yang akan berdakwah, akhlak seorang yang menyampaikan kebenaran, akhlak seorang yang menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia akhirat. Sabar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sabar. Allah katakan pasbir bagaimana Allah katakan kepada Rasul, pasbir kama sabar ulul azmi nar rasul. Sabarlah kamu. Seperti sabarnya para ulul azm di kalangan Rasul, wala taajil, jangan terburu-buru. Sabar. Sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai kapan kita sabar? Sampai kita mati. Ibadah sabar adalah ibadah dunia. Jadi selama kita hidup di dunia, selama itu kita harus terus sabar. Harus terus sabar. Karena dengan dua, kita akan meraih kejayaan ayu wali kiram. Dengan dua kekuatan Allah akan memberikan kita kewibawaan agama, kewibawaan sunnah. Dengan dua kekuatan yang ada pada diri kita, Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dan kewibawaan sunnah. Al-imamah fid din. Allah berfirman, ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Apa yang membuat dakwah sunnah diterima? Apa yang membuat dakwah sunnah diterima di tempat kita? Disambut dengan baik oleh masyarakat dengan dua kekuatan yang harus ada pada diri kita yang ingin menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia akhirat. Apa yang pertama? Dengan sabar. Sabar. Sabar untuk tetap menjalankan perintah Allah. Sabar untuk tetap meninggalkan larangan Allah. Sabar untuk apa? Menghadapi ujian dan cobaan. Ini ujian takdir Allah. Sabar. Setiap orang yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti dimusuhi, pasti dicaci, pasti dicela, pasti dihina, pasti diusir. Itu konsekuensi orang yang membela kebenaran. Dan yang kedua yakin. Kita harus yakin kepada Allah. Kalau kita tidak punya keyakinan, apa yang membuat kita bisa dekat dengan Allah? Yang menghubungkan, yang mengerat hubungan kita, yang menghangatkan hubungan kita dengan Allah, keyakinan kita kepada Allah, yakin. Yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Temiyah rahimahullahu taala, hakikat tawakal yang merupakan wilayah kita. Ingat, wilayah Allah Azza wa Jal, wilayah Allah Subhanahu wa taala adalah menentukan takdir, menentukan hasil. Wilayah kita apa? Tawakal. Apa yang membuat kita bisa menerima seluruh hasil, menerima takdir Allah Jalla ala, tawakal. Apa itu tawakal kata Syekh Islam? tawakal atsiqatu billah. Hakikat tawakal adalah percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Makanya para rasul akhir dakwah mereka baik. Akhir perjuangan mereka baik. Kenapa? Karena yakin. Yakin kita. Sekarang susah. Sekarang sulit. Banyak sekali masalah. Sabar, sabar, yakin. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Yakin. Sekarang kita tidak merasakan hasilnya. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berada Taib. Beliau datang ke Taib karena beliau sudah di, diusir, ditolak di sana kemari. Sampai beliau mengatakan siapa yang mau mendengarkan kalamu Rabbi, perkataan Rabbku. Men, men yahmilu ila qawmi hatta uballigha kalamu Rabbi. Siapa yang mau bawa saya untuk bisa menyampaikan kalam, perkataan firman Rabb saya. Nggak ada. Sampai akhirnya Rasulullah SAW stres. Stres karena kok tidak dihargai. Beliau tidak pernah minta apapun. Beliau hanya ingin menyelamatkan manusia dari adab neraka. Ingin masukkan seluruh manusia ke dalam surga. Lalu apa ayu alaihotul kiram? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke Taib. Pergi ke Taib. Beliau dalam keadaan optimis. Insya Allah di Taib saya akan mendapatkan sambutan. Di Mekah saya sudah diusir, di Mekah saya sudah tidak dianggap, di Mekah saya ditolak dakwah saya mentah-mentah. Beliau pergi ke Taib. Baru sampai di, di, di, di, di, di apa namanya? Baru sampai di di depan wilayah Taib. baru masuk pertama wilayah Taib. Di awal wilayah Taib sudah disambut dengan timbukan batu. Ditimpuk Rasulullah SAW oleh seluruh pendetai. dari yang tua sampai yang muda. Dari yang bebas sampai budak semua melempar batu ke Rasulullah SAW. Bayangkan beliau belum ngomong, belum menya, belum menyampaikan kalau orang Rasul sudah ditimpukin. Akhirnya Rasulullah SAW sedih. Sampai kisah Faib kata kata Aisyah ketika saya tanya kepada Rasulullah SAW, peristiwa apa yang paling menyedihkan hatimu? Kata Rasulullah SAW, yang paling menyedihkan dan menyakitkan hatiku adalah peristiwa Taif. Wallahi lebih sakit hati saya, lebih sedih hati saya daripada peristiwa Uhud. Uhud saya, ya, rontok gigi saya, luka saya, tapi saya tidak sedih. Karena saya perang, itu konsekuensi perang harus luka. Siap luka, jangan hanya siap melukai, tapi harus siap luka. Tapi taib, saya tidak ingin perang, saya ingin menyampaikan kalam Allah, firman Allah. Saya ingin mengajak manusia kepada kepada kebenaran. Tapi mereka malah menimpuki saya, melempari saya dengan batu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal karam didatangi oleh Jibril bersamanya malaikat penjaga gunung lalu kata Jibril ya Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam ya Rasulullah Waalaikumsalam di samping saya ada malaikat penjaga gunung kalau kamu memang minta agar Allah membalas kaum Taib maka malaikat penjaga gunung sanggup untuk mengangkat gunung Ya, mungkar gunungnya ada di paip di, di, di, ditimpakan kepada mereka. Ditambah kepada mereka apa kata Rasulullah? Tidak. Sekarang saya diusir, sekarang saya dimusuhi, sekarang saya ditolak mentah-mentah oleh mereka. Padahal saya hanya ingin mendakwah kepada mereka. Tidak. Saya hanya minta satu. La'alallah ayukhurja min aslabihim. Durriyatan ya'budullah wa la nabi. Saya hanya minta satu. Saya berharap insya Allah. Di, ke depan ini insya Allah saya yakin ya Jibril. Anak-anak mereka. Cucu-cucu mereka akan menjadi orang-orang yang menyembah Allah semata. Akan menjadi orang-orang yang anti syirik. Target saya itu. Lihat Rasulullah SAW sekarang ditolak, tapi beliau punya, beliau tidak sakit, beliau punya target ayo alikutul ikram. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara singkat saja karena waktunya sudah habis. Kemudian yang ketiga, rahmat, punya kasih sayang. Kasih sayang, sayang. Kita harus punya kasih sayang besar terhadap siapapun. Kepada orang yang berbuat syirik, kasihan ya Allah. Kasihan ya. Belum belum mereka belum paham tauhid sampai mereka harus ke makam keramat, sampai mereka beristighosah berdoa ya Allah, kapan saya bisa memberikan mengetahui kepada mereka rahmat. Kemudian yang berikutnya tawabu Seorang yang ingin berdakwah, yang ingin mengajak manusia menyelamatkan manusia dia harus tawabu tawabu Karena Allah akan mengangkat dan memuliakan orang yang tawabu man tawadu alillahi Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Kemudian yang yang yang terakhir al-mukhalafah, bersosial. Kita wajib bersosial walaupun kita berjenggot, walaupun kita sudah berbeda pemahaman dengan banyak kaum muslimin yang awam. Kita harus bersosial, membaur dengan mereka. Selama tidak dalam hal yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min ladhi khalitun nas Wa yasbir ala adahum khair minal mu'min ladzi la yukhalitun nas walam lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang mau membaur dengan manusia, membaur dengan kafirnya, muslimnya, albid'ahnya, fasiknya, membaur. Kalau tidak kita dekati, siapa yang mendekati mereka? Kalau kita tidak membaur dengan mereka, kapan kita bisa menyampaikan kalau Allah kalau Rasul? Ya, baru seorang mukmin yang membaur dengan dengan masyarakat dan sabar terhadap kekurangan dan penyimpangan mereka. Lebih baik dari seorang mukmin yang tidak mau bersosial dan membaur. Ayuhal ikhutul kiram. Mengapa kita disuruh membaur oleh oleh Rasulullah SAW? Karena membaur itu menimbulkan kenyamanan. Kalau kita sudah membaur, kalau kita sudah membaur, biasa bicara, ngobrol, saling segur sapa. Maka dia apa? Ketika kita sedang duduk misalnya, mereka duduk di depan atau di di, di depan di, di di suatu tempat atau di pos di pos di pos uh, di roda di tempat uh, pos kamling atau ronda apa tempat pos gitu, keamanan, mereka duduk-duduk, kita duduk, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau kita tidak pernah duduk, lalu tiba kita mengatakan, kenapa main gaple? Gak boleh. Emang kenapa? Masalah buat lo. Pasti mereka akan ngomong seperti itu. Coba kita salam, Masya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, duduk. Gimana kabarnya? Kita biasa, mereka akan nyaman. Kalau sudah nyaman, sudah menyatu hati kita dengan mereka, Ketika mereka sudah mulai bicara agama kita masuk. Begini loh, begini loh. Sesuai dengan ya tingkat intelektual mereka karena mereka sudah nyaman dengan dengan kita hati mereka sudah menyatu dengan hati kita baru kita tinggal menyampaikan makanya ayu alikhul kiram berkata Imam Bakar rahimahullah taala al mumin ciri khas orang mukmin yatubul ma'azir wal munafik yatubul asarat seorang mukmin yang sejati adalah selalu memberi udur kepada saudaranya Sedangkan orang munafik ciri-cirinya selalu mencari kesalahan, saudaranya. Al-mu'min dia yatubul ma'adir. Wal munafik dia yatubul azarat. Kalau kita seorang mukmin, seorang yang cinta, cinta manusia untuk untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus beri udur. Kasih udur mereka. Oh, mereka begini karena belum tahu. Mereka begini karena belum tahu. Oh, mereka seperti itu karena cari udur. Sepandai-pandainya kita berikan udur kepada mereka. Sedangkan orang munafik selalu mencari kesalahan. Ayo ikhwah, tugas kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, bukan memponis. Allah tidak pernah menyuruh kita memponis. Fasik, Ahl bid'ah, munafik bukan. Tugas kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tidak memberikan ruang kepada kita untuk melanjutkan materi, Insya Allah yang penting secara umum kita sudah sampaikan bahwa akhlaklah yang membuat manusia bisa menerima kita. Sehingga dengan begitu kita bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran dunia akhirat. Mulailah dakwah kita dengan akhlak. Jangan pernah kita memisahkan antara akhlak dengan dakwah kita. Dakwah kita tidak akan pernah diterima oleh manusia sampai kapanpun selama kita tidak mampu menampilkan keteladanan dan akhlak yang baik kepada manusia. Karena yang dapat memikat hati mereka hanyalah akhlak, akhlak yang baik. Semoga bermanfaat apa yang sampaikan. Saya mohon atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz ya, karena telah memberikan uh, ilmunya kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar bisa mengamalkan dan bisa bersabar di atasnya berdakwah dengan akhlak. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Uh, kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan pada yang ingin bertanya langsung dulu sebelum masuk kepada pertanyaan yang dari setir kertas. Yang ingin bertanya saya langsung mungkin bisa mengangkat tangannya. Nah, nggak ada sepertinya. Pecat langsung ke pertanyaan. Uh, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara anak menasihati istri yang kurang sabar mendidik anak? Selalu terbawa emosi dan gampang marah. Dinasihati selalu menyalahkan anak dan lingkungan tempat tinggal. Baik. Bagaimana kita menasihati istri yang suka marah-marah, emosi? Setiap kita menasihati beliau, nasihat istri kita, Malah beliau menyalahkan, ya karena anak-anak saja yang nakal. Kalau nggak nakal saya nggak marah. Yang disalahin anak, anak-anak. Kemudian ya kita sih tinggal di daerah begini, jadi anak-anak kita rusak. Kenapa kita tinggal di daerah sini? Yang disalahkan lingkungan tempat tinggal. Baik. Yang pertama, seorang muslim siapapun itu jangan mudah menyalahkan siapapun setiap ada ketidakberesan setiap ada hal-hal yang tidak baik, pasti ada yang salah di sana. Ada yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah berintrospeksi. Berintrospeksi yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi ahli baiti khaira adkhala fihimur rifq." Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada sebuah keluarga, maka keluarga itu akan jauh dari kekerasan dan jauh dari emosi. Tidak ada bentak membentak, tidak ada caci maki, tidak ada marah-marah, tidak ada teriak-teriak, Tidak ada. Jadi keluarga yang Allah akan Jadikan keluarga yang baik, keluarga yang berkah kata Rasul adalah keluarga yang lembut. Ketika ibu menasihati anak tidak, kamu anak setan, kamu anak ini, makanya anak. tidak bentak. Tapi kenapa nak, kenapa kamu? Lihat kisah ibunya Sudes. Sudes kurang nakal apa? Pak dan ibu sekalian, ikhwan akhwati fillah. Apakah ada anak yang lebih nakal daripada anak Arab? Wallahi anak-anak orang Arab jauh lebih nakal. Mereka sangat hiperaktif, berani, berani. Mereka sangat anak-anak orang Arab tuh sangat nakal, nakalnya luar biasa. Apalagi anak-anak Badui. Kalah nakalnya anak kita kalah sama nakalnya mereka. Luar biasa karena saya menyaksikan sendiri bagaimana nakalnya mereka. Berani. Kita jewer, dikejar kita, ditimpuk, berani mereka. Berani sekali, tidak takut setan, mereka tidak kenal setan. Ya, kisos mereka mengenal kisos walaupun kita orang gede yang mukul dia akan lawan. Kalau dia nggak sanggup dia panggil bapaknya. Wow, oh, dia kisos, berani, nakalnya luar biasa. Dikisahkan Imam Sudes, Imam Masjid Haram, beliau nakal sekali. Tapi apa yang ibunya? Beliau katakan, kamu ini anak nakal, kamu ini anak binatang, kamu ini kurang Tapi semoga Allah, semoga Allah merahmati kamu nak, semoga Allah mengampuni kamu. Karena doa ibu apa? Mustajab. Semoga kamu jadi anak hafal Quran nak. Jadi setiap marah ibunya selalu mendoakan. Akhirnya dia menjadi apa? Jadi bukan hanya hafal Quran, maka menjadi imam Masjid Haram. Berkat Tuhan ibu sabar. Kita ingatkan kepada istri kita, kamu harus sadar. Ya. Yang pertama, kalau kamu begini terus nanti saya ganti loh. Ya. Saya ini masih laku loh. Ya, ini ancaman terakhir, tapi jangan langsung begitu. Pertama, kita kalau pengen berkah, hindarilah bentak-bentak, keras, emosi, sabar. Kalau nggak nakal bukan anak-anak namanya. Anak-anak itu ya lah, nggak bersih lah, nggak rapi lah, nakal. Itulah anak-anak. Kalau udah umur 15 tahun, udah umur 30 tahun masih nakal, berarti keterlaluan. Mereka masih anak-anak, sabar. Kita orang tua harus sabar. Sabar. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, kebaikan dari Allah dalam rumah tangga kita, yuk kita didik anak kita dengan kelembutan. Ingat, anak itu cermin kita. Kita suka bentak, kita suka marah, kita suka mencaci, suka-suka mencaci. Mereka akan menjadi anak yang mudah mencaci. Coba aja perhatikan. Kalau kita wah, belajar, kita sedang mengajar anak kita marah. Coba aja anak kita. Secara spontan, kalau marah, mungkin di sekolahnya dicaci maki temannya. Kaget dia. Ternyata ibu dan bapaknya ngajarin bentak. Belajar, kita belajar. Kita belajar orang tua kita. Anak-anak kita belajar orang tua kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bertahap. Sudah mas, saya sudah sabar, bertahap. Dikasih tahu baik-baik, dikasih tahu baik-baik. Tapi gimana? Tapi mereka tetap nakal begini. Sabar. Ingat, marah itu bukan solusi loh. Coba saya minta. Ada nggak? Kamu kan udah ngaji ya, makanya cari istri yang udah ngaji. Kalau bilang, kamu udah ngaji belum? Mas, saya belum ngaji. Nggak nyambung, nggak ngerti. Kamu kan udah ngaji udah sering ngaji. Sekarang saya tanya sama kamu, marah itu mendatangkan solusi gak? Kamu mencaci maki, kamu bentak anak. Apa? Ingat, solusi itu datang dari Allah. Allah akan memberikan bantuan, memberikan solusi dari setiap masalah, termasuk masalah anak. Dari mana? Dari kelembutan. Inna rifqa liyakunu fi syai'in illa bahwa kelembutan itu akan memberikan suatu kesan dan keindahan, penampilan yang baik. Jangan marah-marah. Ingat marah itu bukan solusi. Kamu bentak-bentak anak itu bukan solusi. Itu ya, tapi kalau nggak dimarahin nanti akan jadi kurang ajar, nanti akan kebiasaan. Kan Allah dan Rasulnya melarang kita untuk marah. Allah bilang apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa wal selalu menahan emosi. Bagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ketika diminta wasiat kata Rasulullah la taghdab. Ya Rasulullah saya minta wasiat, Maksudnya cuma jangan marah doang? La taqtab, jangan marah. Ya Rasulullah, saya minta wasiat. Masa cuma disampaikan jangan marah? Kata Rasulullah, la taqtab, jangan jangan mudah marah. Ternyata kata Imam Nawawi rahimahullah, mengapa Rasulullah SAW memberi wasiat jangan marah? Karena seluruh masalah biasanya berasal dari emosi. Jadi maaf muslimin rahimahullah, kita Pertama, jangan mudah menyalahkan siapapun. Ketika terjadi ketidakberesan, salahkan diri kita terlebih dahulu. Karena anak itu cermin, cermin orang tua. Bagaimana kita begitulah anak. Ya, kemudian kita tidak boleh bisa kita tidak mungkin maksa anak kita seperti kita. Mereka anak yang belum dewasa. Ketika mereka tidak mau diam, ketika mereka nakal wajar. Itulah anak-anak kita bisa maklumi asal masih bisa terkontrol, terkendali. Ketika ada salah kita arahkan sabar, orang tua yang sabar dan selalu lembut dan kita harus ingat ya bahwa marah tidak memberikan solusi. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Adapun lingkungan yang tidak baik, baiklah kita bisa komunikasi dengan istri kita. Kalau memang kamu memang mengatakan anak-anak kita nakal karena lingkungan rumah kita di mana anak-anaknya nakal, suka bicara yang tidak baik, bicara yang kotor, jadi anak kita ikut-ikutan baik. Insya Allah kita cari tempat yang bagus. Baik, kita cari lingkungan yang baik. Kapan kita pindah? Nanti kita pindah. Ada komunikasi. Ya, mungkin sebab ini selama, selama ini adalah mungkin suaminya selalu ngurusin yang muda terus. Ya, atau jarang komunikasi. Kalau ada komunikasi dia kan Sabar, sabarlah. Belum ada uang kita untuk pindah cari kontrakan. Karena serata kita ini adalah kontraktor. Ya, rumahnya banyak yang ngontrak gitu loh. Sabar, ada komunikasi. Insya Allah ketika ada komunikasi antara ibu dan bapak, suami dan istri, maka akan terjadi apa? Perubahan perubahan karena mungkin istrinya selama ini menganggap dia terus hanya dia yang ngurusin anak sedangkan suaminya nggak pernah ngurusin jadi dia kesal bisa jadi cari sebabnya apa yang membuat istri seperti itu apa kita komunikasi ya kita kemudian sama-sama mencari mencari solusinya wallahu alam bissawab tanya lain. Adik saya belum sholat, sementara dia udah gede, udah kerja. Kira-kira kiat dasar apa agar dia mau sholat? Pertama, kita membuat keluarga kita agar sholat. Pertama, kenalkan mereka tauhid. Buat mereka cinta kepada Allah. Karena Ibnu Qayyim Allah taala motor penggerak amal adalah cinta kepada Allah. Ya, pertama buat mereka cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? ingatkan kebaikan Allah kepadanya. Kita bilang, kalau dia adalah kakak kita, kalau dia adik kita, tergantung kita panggil dia dengan panggilan yang lembut, panggilan yang yang akrab. Kita kalau dia abang kita, bang. Tahu nggak bang? Kita ini hidup karena Allah. Kita bisa bernapas dari karena Allah. Kita ini bisa menikmati sampai saat ini banyak kenikmatan Allah yang berikan kenikmatan. Tahu nggak bang? Bagaimana kita bersyukur? Kita tidak minta, tidak pernah minta dibalas ya membalas kebaikan Allah. Kita hanya diminta untuk taat. Yang menyuruh kita sholat siapa bang? Allah. Karena inti agama itu taat, nurut, patuh. Allah menyuruh kita sholat. Jangan lihat saya bang. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan patuh kepada Allah. Abang cinta nggak kepada Allah? Nah, kalau dia belum cinta, sabar terus. Kemudian kita ingatkan, bang, Dosa orang yang sholat itu luar biasa bang. Lebih besar daripada dosa riba. Lebih besar daripada dosa zina. Menurut abang gimana zina? Na'udzubillah zina. Itu haram dosa besar. Bang, dosa orang yang tidak sholat jauh lebih besar. Adabnya, adab neraka yang akan diterima oleh orang yang tidak sholat. Jauh lebih pedih dan lebih dahsyat daripada orang yang berzina. Makan uang riba, makan anak yatim, harta anak yatim, dan lain sebagainya. Ingatkan tarhib. Ancaman dalil Al-Quran dan hadis yang mengancam. Tidak usah pakai bahasa Arab. Sampaikan yang mengancam. Ya, karena terkadang orang yang tidak takut Allah sampaikan ayat-ayat yang ancaman, sifatnya masuknya ancaman. Sampaikan. Ya, sebagaimana uh, apa namanya? Orang yang terlalu takut terlalu takut, terlalu apa namanya, terlalu merendahkan dirinya, di mana mengatakan saya tidak mungkin diampuni Allah, saya sudah kotor, sudah banyak dosa yang saya lakukan. Maka ingatkan kepada mereka ayat-ayat tarhi, ayat-ayat tarhib, ayat-ayat yang memberikan janji-janji kepada orang-orang yang merasa purus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka yang tidak sholat, selain kita ingatkan akan akan pentingnya mencintai Allah, pentingnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan dalil-dalil yang membuat mereka takut kepada Allah ketika mereka meninggalkan salat, ketika mereka meninggalkan salat dan mungkin cara yang lain. Apa kalau memang lisan sudah tidak cukup dengan perbuatan, dengan perbuatan, ya. Dengan perbuatan, dengan akhlak kita nasihati. Seperti yang sudah sampaikan tadi para ulama menyampaikan dengan akhlak, ya. Nanti dengan dengan akhlak insya Allah sekarang dia tidak sholat, besok tidak sholat insya Allah. Kemudian yang berikutnya doa. Banyak berdoa, ya Allah buka hatinya ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Kalau memang kita sudah berikhtiar dengan semua cara kita lakukan, sudah hidayah hati Allah yang menentukan, bukan kita. Rasul saja tidak mampu memberi hidayah pamannya. Paman Rasulullah SAW sudah mengakui benarnya Islam, benarnya agama Islam, tapi pamannya Rasulullah Abu Talib tidak mau mengucapkan syahadat. Artinya Hati Abu Talib tidak diberi hidayah oleh Allah. Padahal dia paman Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa hidayah hati adalah hidayah adalah wanang Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya berdakwah. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya menyuruh saya untuk beli rokok? Tanya kepada kepada orang tua kita, Pak, bapak beli rokoknya yang mahal apa yang murah, Pak? Nah, taib, ini adalah eh, jawaban yang gurau. Kita katakan, Pak, jangan jangan jangan rokok, Pak. Itu nggak sehat. Bapak lihat iklannya itu, rokok membunuhmu, Pak. Membunuhmu. Kamu so tau, Kamu so tau yang mati itu yang nggak ngerokok. Karena perokok pasif lebih berbahaya daripada rokok. Itu kamu yang justru cepat mati. Makanya rokok Coba. Bapak ini kalau nggak rokok stres. Kalau rokok saya tenang. Itu kan nggak pikiran. Jadi kan saya enak rokok. Ya juga. ya udah saya beliin deh. Bapak dan anak sama-sama bodoh. Baik. Bagaimana caranya kita bisa ini? Saya ingat betul si Utsaimin Allah taala. Ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah SAW, unsur akhwaka zaliman amadluma Dalam syarah hadis salihin kata Syekh Utsaimin Rasulullah mengatakan, "Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang terdolimi. Kata sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kita menolong orang yang terdolimi, kami paham. Tapi bagaimana caranya kita menolong orang yang berbuat dolim? Kok berbuat dolim ditolong? Kata Rasulullah, kata Rasulullah, ya, Rasul mengatakan, hentikan dia dari kedolimannya. Karena begitulah cara kamu menolong orang yang berbuat dolim. Hentikan ia dari kesalahannya. Lihat, Cara menolong orang yang berbuat zalim dengan cara apa? Hentikan ia dari kesalahannya. Contoh kata beliau, kata Syekh Utsaimin. Orang tuamu menyuruhmu untuk membeli rokok. Nah ini contohnya beliau. Bagaimana caranya? Kamu jangan taati. Pertama, kan Rasulullah mengatakan innama ta'atu bil ma'ruf. Bahwa taat kita kepada makhluk termasuk orang tua kita selama ketaatan orang tua atau makhluk sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak sesuai, wajib gak taat. Tidak. Ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada penguasa, ketaatan kita kepada atasan, ketaatan kepada siapapun berlaku selama ketaatan kepada makhluk tidak bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah. Kata Rasulullah mengatakan inna ta'at fil Ketaatan itu kepada makhluk berlaku hanya dalam hal yang ma'ruf atau tidak bersifat mungkar. Yang kedua, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menolak perintah orang tua kita yang memberi rokok adalah dengan cara apa? Dengan cara menolaknya dengan lembut. Kalau orang tua kita tidak bisa dijelaskan karena dia tidak terima rokok itu haram, jangan disampaikan. Ingat kaidah mengatakan tidak semua yang benar bisa disampaikan ke setiap orang dan di setiap tempat. Kita harus hati-hati tidak. Tidak semua kebenaran bisa disampaikan setiap orang. Kalau orang tua kita belum paham, masih awam. Mereka tahu bahwa rokok itu makruh, nggak haram. Kalau kita bilang haram maka akan ribut, akan timbul fitnah. Jangan. Kita hanya mengatakan, Pak, jangan. Pak, rokok itu bahaya, Pak. Enggak, pokoknya kamu beli aja. Aduh, Pak, mohon maaf. Saya gak bisa, Pak. Mohon maaf. Kamu disuruh anak durhaka kamu. Ingat, jangan takut. Tetap kita menyampaikan ucap ucapan atau perkataan yang lembut. Wa lahu kaulan ayina Sampaikan kepada mereka perkataan yang lembut. Maaf Pak, saya nggak bisa. Untuk yang lain insya Allah, tapi untuk ini saya nggak bisa. Oh jadi kamu nggak menurut, kamu nggak menjalankan perintah saya? Iya Pak, mohon maaf, Gak apa-apa. Doakan, ya doakan, ya doakan semoga ayah kita. Tapi kemudian dimarah-marah, jangan takut para jemaah. Ayo, ikhtul kiram, anak dianggap durhaka ketika orang tua menyuruh anaknya dalam hal yang baik lalu anak tidak nurut. Tapi kalau orang tua menyuruh maksiat anaknya lalu anak tidak nurut, dia bukan durhaka. Karena yang berhak menghukum seorang anak durhaka hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak berhak menghukum anaknya durhaka. Dia berhak menghukum dan atau memponis anaknya durhaka ketika kapan? Ketika Ketika perintah orang tua sesuai dengan perintah Allah, baru orang tua berhak membonis anak itu neraka. Tapi kalau perintah orang tua tidak sesuai dengan perintah Allah, maka orang tua tidak berhak membonis anaknya sebagai anak yang durhaka insya Allah taala sabar dan kita tolak kalau sekarang sudah ketahuan bapak sudah tahu bahwa kita tidak pernah mau disuruh tidak pernah mau disuruh untuk beli rokok, maka berikutnya dia tidak akan pernah nyuruh, tidak akan pernah menyuruh kita lagi. Nah, kemudian kita pelan-pelan manfaatkan untuk dawai orang tua kita, Dawai, sabar dengan penuh sabar dan penuh ilmu dan dan hikmat terus sabar, insya Allah Taala. Saya pernah ketika saya ada mau terbang ke Surabaya mau ikut daurah, saya apa namanya duduk di Halim karena waktu saya naik pesawat Mandala, kemudian ada beberapa orang uh, yang orang yang orang Surabaya itu ngobrol-ngobrol, saya hanya agak jauh sedikit duduk, kemudian mereka ngobrol, ada satu yang rokok begitu, kemudian akhirnya sampailah bicara mereka tentang hukum rokok. Katanya, eh rokok bukannya haram. oh, enggak, rokok itu makruh. Enggak ada dalilnya. Coba ada nggak kamu tahu dalilnya Al-Quran dan hadis yang mengharamkan rokok? Kan enggak ada. Kita ya, bahkan kan zaman Rasul nggak ada rokok. Justru itu. Tentu Rasulullah SAW kalau mengharamkan rokok, pasti Rasul akan menjelaskan. Kan nggak ada. Ah, dengar ini. Kayaknya orang ini diam nih nyuruh saya gitu. Kayaknya orang ini diem nih. Kayaknya ini, ini, ini kayaknya punya ilmu nih. Eh coba tanya-tanya kata dia. Kok tahu ya gitu loh. Coba eh. Eh ente ente dari mana ente? Mau kemana ente? Mau ke Surabaya. Oh. Ada perlu apa? Mau ada ada training gitu. Kalau daurah kan nggak paham. Saya bilang ada training. Oh gitu. Eh kayaknya ente orang alim nih anak tanya menten. Bayangin dari wajah kelihatan alim padahal nggak ada tampang alim gitu. Saya bilang, "Eh kenapa?" kata dia. Ah, menurut ente gimana nih? Ini kita ini lagi debat nih. Rokok gimana menurut ente? Haram atau nggak haram? Waduh, ngomongnya salah, bilang haram salah, enggak haram salah. Kalau saya hanya bisa bicara setiap yang membahayakan haram. Setiap yang membahayakan haram. Dia ya kan ditanya, rokok haram apa enggak? Ini dia bilang haram, kalau aneh nggak bilang haram, bilang makruh. Yaitu kan saya sudah bilang, saya tidak bisa mengatakan haram atau tidak haram. Saya hanya mengatakan kalau kita berakal, ya akan setuju, sepakat kita. Setiap yang membahayakan pasti haram. Ya, silahkan. Ya, bapak-bapak bisa menilai rokok itu membahayakan atau tidak. Ente benar juga ente. Benar juga ente ini. Wah ini cerdas nih, ini, cerdas nih. Dalam hati baru tahu saya cerdas gitu. Nih. Ya. Bayangkan. Nah, setiap membayangkan pasti haram. Coba gak usah bilang haram, sampaikan aja. Setiap yang membayangkan haram, benar juga. Orang akan tersentuh akalnya, tersentuh hatinya dengan kata-kata yang hati-hati bisa paham. Akhirnya dia segara-gara omongan saya setelah sampai di Surabaya, ente sama siapa ente? Enggak, belum ada yang jemput. Udah, ente sama aneh. Ah, suka mente, kata-katanya bijaksana sekali ente ini. Akhirnya gara-gara cuma ngomong gitu, dianterin, bayangin. Di Surabaya sampai kemana? Saya mana? Sampai ya mungkin sampai inilah saya bisa uh, ke rumah saudara saya. Oke, oh, saya anterin. Saya anterin. Sampailah di situ. Eh enggak, sampai ke hotel. di Disanterin hotel saya. Subhanallah. Jadilah orang yang berakhlak, enak, banyak gratis nggak bayar. Ya. Kalau galak keras nggak ada yang bayarin, nggak ada yang bayarin. Hati-hati. Kasihan, banyak keluar duit orang keras itu. Apa hukumnya duduk di pengajian orang yang suka masih mengamalkan perkara bidah? Nah, para ulama ditanya hukum duduk di majelis orang yang suka berbuat bidah. Baik. Dia bicara apa? Kalau dia bicara atau menyampaikan sesuatu yang mengandung syubhat, jangan hadir. Karena syubhat itu sangat atau lebih berbahaya daripada kebodohan. Kalau subhat sudah masuk ke hati tidak akan bisa keluar sampai mati. Tapi kalau dia hanya bicara tentang tajwid, tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, masa nggak mau hadir? Duduk. Dia mengajarkan tentang tajwid, tentang makhrot, tentang baca Quran yang baik. Kita dengarkan istifadah. Atau dia mengajarkan bahasa Arab, ya, tentang nahu sorab duduk. Tapi kalau dibicara tentang agama, hindari. Karena hati kita kita lebih jaga daripada kita lebih menjaga dunia kita Apa hukumnya ngaji sama orang yang rakus, tamak dengan harta umat? Nah, dia dengan akhlaknya. Kalau yang disampaikan yang disampaikan adalah benar, ya kita bisa menghadirinya. Karena wali khutul karam rahimahullah kata Imam Hasan Imam Hasan Basri rahimahullah tidak harus orang yang mengajar kebaikan harus menjadi contoh terlebih dahulu. Beliau berarti termasuk ulama yang berpendapat tidak harus orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf harus yang pertama kali melakukan hal yang ma'ruf. Jadi tidak mesti jadi contoh. Kalau dia tidak bisa jadi contoh, tapi dia mengajak kepada kebaikan, maka kita manfaatkan kebaikannya. Jadi kalau ada orang yang rakus, tamak, suka makan harta umat, kalau memang yang disampaikannya baik, kita tetap belajar sama dia. Namun kita tidak ikuti akhlaknya. Tapi Ustaz, saya kalau lama-lama bisa terpengaruh sama akhlak dia. Tinggal lihat diri kita masing-masing. Kalau kita gara-gara duduk di majelis orang tersebut terpengaruh oleh keburukan akhlaknya, maka jangan duduk. Tapi kalau kita masih menjaga hati kita, tapi masya Allah ilmunya luar biasa Ustaz. Ilmunya subhanallah, tapi akhlaknya itu yang kurang. Gak apa-apa, sabar. Duduk, ya, ya duduk tapi jangan lihat mukanya, gitu. ya. Karena kalau lihat mukanya kesel tawannya gitu. Duduk, jadi begini, tunduk gitu. Dia lihat, masya Allah, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Sahabat, masya Allah, dalilnya luar biasa. Perkataan ulama istifada, ambil ilmunya, ambil ilmunya. Begitulah para para ulama seperti itu. Makanya kata ulama, kita Al-Imam Bukhari mahallahu taala mengatakan boleh kita belajar di al-bid'ah selama apa yang disampaikan tidak menguatkan bid'ahnya. Boleh kita belajar dari mereka selama tidak ada dari ahlus sunnah yang dapat memenuhi kebutuhan kita kepada ilmu tertentu. Ya, misalnya dia seorang ahli tajwid, ahli faraid, ahli ilmu waris. Siapa ya ustadz sunnah yang bisa ngajarin ilmu waris yang sangat menguasai yang punya teori yang bagus gitu ya metode yang bagus untuk menjelaskan tentang ilmu waris belum ada tapi ada orang yang belum sunnah sering melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah tapi masya Allah dia punya metode yang bagus untuk memahami ilmu faraid belajar sama dia ambil ilmunya karena tidak berkaitan dengan dengan bid'ahnya boleh malam yakun da'iyatan ila bid'ati selama tidak menyeru kepada bid'ahnya selama bicaranya adalah bicara ilmu yang yang bermanfaat tidak berkaitan dengan hal-hal yang mengandung syubhat maka kita boleh hadir dan ingat akhlak dia akhlak dia tapi ilmu dia kita ambil ya kita tetap ambil karena nggak semua ustadz itu adalah baik ada ustadz yang baik ada ustadz yang setengah baik ada ustadz yang memang tidak baik. Tapi selama dia mengajarkan kepada sunnah, mengajarkan mengajak manusia kepada kebaikan, kepada apa yang sesuai dengan tuntun Rasul, kita ngaji sama mereka. Jangan beda-bedakan, ya. Walaupun idealnya, ya, pas pantasnya seorang ustadz itu harus jadi contoh. contoh. Wallahu taala Nah, baik. Kita akhiri majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.